Tidak sengaja-sengaja menyelisihinya kecuali ahlul balal. Maka ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah di antara aliran-aliran ekstrim ke kiri dan ke kanan. Apakah ekstrim berlebih-lebihan atau ekstrim berkurang-kurangan? Maka ahlus sunnah tengah-tengah antara para penolak sifat dan golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tengah-tengah antara yang ekstrem khawarij dan murjiah yang menganggap bahwa iman tidak berkurang dengan dosa. Tengah-tengah pula di antara qadariyah dengan jabriyah ila akhirih. Qala kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa hadhil bid'ah al-mutaqabilah dan bid'ah-bid'ah yang berpasang-pasangan ini hadasat min al-fitani al-mufarriqah bainal ummah. Bid'ah-bid'ah tadi terjadi muncul dari fitnah-fitnah yang memecah belah di antara umat Islam. Kama dzakarahu al-Bukhari Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Waqa'atil fitnatil ula. Terjadi fitnah pertama. Yani maqtal Uthman. Yaitu terbunuhnya Uthman. Falam tubqi min ashabi badrin ahada. Maka tidak menyisakan seorang pun dari pengikut perang Badr atau tidak tersisa seorang pun dari pengikut perang Badr. Tsumma fitnah asaniyah. Kemudian terjadi fitnah yang kedua. Falam tubqi min ashabil hudaybiyyati ahada. Maka tidak tersisa dari pengikut perang Hudaibiyah sedikit pun. Waqa'atis salisah. terjadi fitnah yang ketiga. Falam turtafa' walinnasi tabah. Terjadi fitnah ketiga. Sedangkan di tengah-tengah manusia belum dicabut adanya tabah ay aqlun wa quwwah. Yani masih ada tersisa dari beberapa sahabat yang istiqamah di atas kitab wa sunnah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman itu lebih jelek dari zaman yang kemarin. Aku tidak berbicara pada kalian tentang hujannya lebih sedikit juga aku tidak berbicara pada kalian penguasanya berbeda, bukan. Tetapi aku berbicara tidak datang zaman kecuali selalu syarrun minhu karena ulama ukum yadhabun. Karena ulama kalian pergi dan tidak ada penggantinya. Fitnah pertama terjadi sudah berkurang dari pengikut perang Badar tidak tersisa. Terjadi fitnah kedua, tidak tersisa pengikut Hudaybiyah. Padahal itu adalah klasifikasi keutamaan para sahabat. Yang paling tingginya pengikut perang Badr yang dikatakan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya hadis qudsi wa ma yudrika ya Umar engkau tidak tahu wahai Umar la'allallah ittala'a ala ahli badr wa qala af'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan pada mereka if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat apapun kalian Allah sudah mengampuni kalian karena Allah kenal mereka ahlu Badr sebagai mukminin. Kedua, pengikut Hudaybiyah yang jumlahnya lebih banyak. Kalau pengikut perang Badar 300-an orang, kalau Hudaybiyah sudah 1500 atau kurang lebih. 1400 sekian. Apa kata Rasulullah SAW? Qala la yadkhulul jan la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Berarti ahlu bayat ridwan. Allah pun menjamin keriduan mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang mukmin yang berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Artinya fitnah pertama karena manusia-manusia utama sudah sirna. Alisa kadzalik? Ada manusia utama lain yang di bawahnya. Kalau jadi fitnah kedua karena ketika itu tidak tersisa satu orang pun dari pengikut Bayatul Ridwan dan terus begitu. Fitnah yang berikutnya berikutnya sudah tidak tersisa lagi sahabat. Maka barakallahu fiikum yang menyebabkan perbedaan zaman sehingga dikatakan la ya'ti zamanun atau dikatakan layak ya'ti amun illa wa huwa syarrun minhu la aqulu hadza amtar min hadza wa la aqul imam afdal min imam kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak datang satu zaman, tidak datang satu tahun kecuali selalu lebih jelek. Tidak aku berkata hujannya lebih banyak, tidak pula tidak pula berkata imam yang ini lebih baik daripada imam yang itu, penguasa yang ini lebih baik daripada penguasa yang itu. Tetapi aku, tapi saya katakan Ulama ukum yadhabun. Ulama kalian pergi. Maka tentunya lebih jelek keadaannya. Dulu di Yaman masih ada Syekh Mukbil. Di Yordan masih ada Syekh Al-Albani. Di Hijaz masih ada Syekh bin Baz. Falamma dhahabu rahimahumullah. Siapa yang menggantikan mereka? Yang seilmu dengan mereka Wahaluma jarrah. Dan silahkan sebut para ulama yang lain. Ketika wafat siapa yang menggantikan yang seperti itu? Selalu barakallahu fikum datang berikutnya di bawahnya, datang berikutnya di bawahnya ila akhirih. Maka berarti sadaqa rahimahullah bahwa tidak datang kebinahan-kebinahan tadi kecuali karena terjadinya pertikaian dan perpecahan. Ketika ilmu berkurang, ilmu berkurang, ilmu berkurang. Saat fitnah terjadi sudah banyak para gawgaiyun. Sudah banyak para tersarun. Sudah banyak para juhal yang datang. Ditambah dengan munafikin. Fal khawarij. Mereka lah yang memecah belah agama mereka. Mereka lah yang memecah belah agama mereka. Menjadi bersih asyia berkelompok-kelompok beraliran-aliran al bid'ah bil bid'ah melawan bid'ah dengan kebid'ahan muncul bid'ah penolak sifat dilawan kalian para penolak sifat Allah memiliki sifat tangan Allah memiliki sifat ini sifat itu ya seperti kita punya sifat untuk membantah yang salah dengan kebid'ahan mutasyabih atau musyabbih menyerupakan Allah dengan makhluk untuk menghadapi khawarij dilawan dengan irja ila akhirnya. Ulaika ghalaw fi Ali wa ulaika kafaru. Yang ini gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ini justru mengkafirkan Ikhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka-mereka yang hulu kepada Ali bin Abi Thalib? Kaum Syiah Siapa mereka-mereka yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Khawarij. Bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan halal darahnya. Qala wa ulaik sedangkan yang lainnya justru berlebihan hulu Demikian pula dalam masalah wa'id. Dalam masalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ulaika ghalau fil wa'id. Yang satu hulu dalam masalah wa'id. Ini janji Allah, janji Allah pasti terjadi. Sampai di sini benar. Tidak salah. Bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Tetapi kemudian mereka begitu pula pada ancaman. Demikian pula kalau Allah mengancam karena ancaman itu juga janji. Siapa yang berbuat dosa, maka niscaya aku akan masukkan dia dalam neraka, kekal di dalamnya. Maka kata mereka, ini juga janji. Berarti siapa yang berbuat dosa pasti kekal dalam neraka karena Allah tidak mengingkari janji. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Ini janji. Khalidan fiha kekal di dalamnya hatta khalladu ba'dal mu'minin akhirnya mereka menganggap kekal dalam neraka sebagian orang-orang mukmin karena berbuat dosa dan Allah berjanji menurut mereka dalam tanda petik karena sungguh itu bukan janji itu ancaman berbeda dengan janji tetapi mereka menyamakannya menganggapnya kedua-duanya janji janji baik dan janji jelek Kedua-duanya la yukhlifullah wa'dah. Allah nggak akan melisihi janjinya, kata mereka. Maka kalau Allah mengancam berarti berjanji dengan janji yang pasti ditepati. Maka siapa yang bermaksiat, Allah akan tunaikan janjinya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ekstrim. Wa ulaika ghalau fil wa'i, Sedangkan yang ini wulung kepada masalah wa'id. Ikhwanuddin a'azakumullah. Yang galau kepada al-wa'id sesungguhnya adalah mereka kaum khawarij yang tadi mengkafir-kafirkan dan menganggap kekal. Sedangkan yang galau fil wa'ad adalah irja. Mungkin ada terbalik sedikit di sini dalam tulisannya. Berarti sungguhnya ulaika galau fil wa'id hatta khalladu ba'dal mu'minin begitu. Yang ini dalam keadaan hulu terhadap ancaman-ancaman Allah akhirnya mengekalkan kaum muslimin di dalam neraka. Siapa yang berbuat dosa kekal dalam neraka karena Allah mengancam begitu hulu. Sedangkan yang hulu kepada al-wa'd bukankah Allah berjanji Allah akan mengampuni hambanya? Bukankah Allah berjanji Allah akan memaafkan hambanya? Ini wa'ad. Kalau ekstrim, hulu, tidak memperhatikan ancaman, apa jadinya? Irja. Mau berbuat dosa apapun, Allah ghafurur rahim. Mau berbuat penyimpangan apapun, Allah arhamur rahimin. Ila akhir. Hatta nafau ba'dal wa'id. A'nil murji'ah. Yani yang aku maksud adalah murji'ah. Satu lagi. Ulaika galau fit tanzih. Sekarang masalah pensucian Allah Taala ini yang dijuluki dengan al-bid'ah al-mutaqabilah. Bid'ah yang saling berhadapan hadapan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang pertama dalam masalah Ali. Terjadi dua kebid'ahan. Yang satu menuhankan Ali berlebih-lebihan, wulu terhadap Ali. Yang satu justru mengkafirkan Ali. Dua-duanya ekstrim dan berlawanan. Yang kedua masalah wa'ad wal wa'i. Masalah wa'ad wal wa'id. Yang satu hulu pada pada masalah wa'ad, janji-janji Allah yang baik-baik akan mengampuni, akan merahmati lah akhirnya, maka mereka menganggap dosa apapun gak ngaruh katanya. Setiap apa? Murji'ah. Yang satu sebaliknya, justru hulu pada al wa'id, ancaman. Allah mengancam, maka tidak mungkin Allah akan tentang ancamannya karena itu merupakan janji Akhirnya dikafirkanlah semua orang yang berbuat dosa karena Allah mengancam kekal dalam neraka. Yang ketiga, masalah tanzih. Kemana kira-kira? Masalah tanzih. Nah, tanzih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pensucian. Tentunya yang satu menganggap kalau mau mensucikan Allah harus ditolak sifat-sifat yang mengesankan penyerupaan. Semua sifat yang mengesankan penyerupaan, tolak. Maha suci Allah. Nggak mungkin serupa dengan makhluknya. Alasannya tanzi, Alasannya tanzi, Hatta nafau sifat. Sampai mereka menolak sifat. Alasan mensucikan Allah. Ada ayat berbicara tangan Allah. Tangan Allah. Tidak mungkin. Allah tidak punya tangan. Kalau punya tangan nanti kayak makhluk. Mustahil. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Berbicara. Maha suci Allah. Gak mungkin berbicara. Karena mengesankan penyerupaan. Maka barakallahu fikum mereka menolak sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan sendiri dalam Quran. Atau dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Mereka tolak dengan alasan tanzih. Bal, sesat mereka. Apakah menolak terang-terangan atau menolak muta'awwilan? Menolak sebagian atau menolak keseluruhan? Semuanya sama. Bal. Menolak terang-terangan disebut golongan para mu'attil. Golongan mu'attilin. Para penolak sifat. Yang kedua. Mu'awilin menolaknya dengan takwil. Kami tidak menolak kata yad bagi Allah. Tapi maknanya bukan tangan, kata mereka. Kami tidak menolak makna kalamullah. Tapi maknanya bukan berbicara. Kami tidak menolak makna kalimat istawa alal arf. Tapi maknanya bukan bertempat di atas sana. Ila akhirnya. Menetapkan lafaz menolak makna. Ikhwani fi din, a'azakumullah, taufiq wal afiyah. Kemudian mereka mulai takwilkan kepada makna-makna lain. Muistawa maksudnya menguasai. Bahwa iyad maksudnya kekuasaan. Supaya menolak sifat tadi, sifat tangan. Semuanya mal. Mengapa? Walau fit tanzih. Mereka kebablasan dalam masalah tanzih tanzih dengan cara yang salah. Wahai ghalau fil isbat. Lawannya adalah orang-orang yang gulu fil isbat. Dalam menetapkan sifat ekstrim. Gulu. Kalau tangan ya tangan seperti kita punya tangan. Pokoknya kalau yang namanya berbicara ya berbicara seperti kita berbicara. Astagfirullah menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga salah. Yang satu ekstrem ke kanan, satu ekstrem ke kiri. Baik, aina ahli sunnah? Ahli sunnah bainahuma ala suratil mustaqim. Ahli sunnah diantara keduanya di atas jalan yang lurus. Tidak menolak sifat, tetap menerima bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran bahwa Allah berbicara pada Musa sesuai dengan berita yang Allah beritakan dalam Quran. Tetapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicara makhluk manapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Masya Allah. Hudia ila siratin mustaqim. Terbimbing ke jalan yang lurus. Adapun mereka yang satu berlebih-lebihan dalam mensucikan, akhirnya menolak sifat yang kedua berlebih-lebihan dalam menetapkan sampai terjerumus waqa'u fit tashbih, terjerumus dalam penyerupaan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wasara wasaru yabtadi'una min ad-dalail wal masail ma laysa Mulailah mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam dalil-dalil atau masalah-masalah yang tidak disyariatkan. Wa yu'riduna 'anil amril masyru' bahkan akhirnya menentang perkara yang disyariatkan. Perkara yang disuruh untuk percaya dan beriman dengan berita dari Allah. Mereka tidak laksanakan. Mereka tidak mau melaksanakan. Tetapi yang tidak diperintahkan, mereka bahas. Yaitu tentang kaifiyah, kayak apa, seperti apa, ila akhirnya. Wow. Mereka bikin kaedah-kaedah. Kalau ada sifat-sifat dalam Quran dan Sunnah, sifat-sifat Allah yang mengesankan tasbih, awilhu, awfawidhu. Ini kaedah mereka. Yang kalau ditanya, mana dalilnya? Mereka nggak akan dapatkan lafil Quran wala fil Sunnah kalau ada nama dan sifat Allah yang mengesankan penyerupaan, awilhu, takwilkan kepada makna lain. Au fawwidhu atau serahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka bahwa di depan kita ada tariqai. Ada dua jalan. Imma ta'wil wa imma tafwil. Ikhwani fi din a'azakumullah ada pertanyaan buat mereka. Yang kalau mereka bisa jawab, berarti mereka bisa membantah dirinya sendiri. Kalau mereka tidak bisa jawab, berarti mereka terlalu bodoh untuk dikatakan sebagai kiai atau ustaz. Ikhwan ibn pertanyaannya adalah, mengapa tidak kalian takwilkan sifat mendengar dan sifat melihat? Bukankah itu mengesankan tasbih dengan makhluk? Jawab. Khalihim yujibun. Biarkan mereka menjawab. Mengapa kalian tidak takwilkan? Bukankah itu mengesankan penyerupaan Allah mendengar, kita juga mendengar. Allah melihat, kita juga melihat. Katanya kalian punya kaidah. Kalau mengesankan penyerupaan, takwilkan. Atau serahkan maknanya pada Allah. Berarti Allah Maha Sama'. Apa makna sama'? Wallahu taala a'lam. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mendengar atau tidak mendengar? Tidak tahu. Saya tidak berani menyatakan mendengar. Nanti sama dengan makhluk. Dan nggak berani pula menyatakan tidak mendengar. Nanti dikatakan tuli. Tidak mungkin juga. Jadi bagaimana? Diam. Serahkan pada Allah Ta'ala. Apakah Allah melihat? Tidak tahu. Karena itu katakan melihat sama dengan makhluk. Mereka insya Allah bisa jawab. Kalau masih punya iman sedikit, akan bisa jawab. Ya tentunya melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah akan berbeda dengan mendengarnya makhluk. Maka jangan ditakwilkan ke sana kemari. Allah memang mendengar, tapi tidak sama dengan makhluk. Insya Allah bisa jawab. Kiai-kiai tersebut mereka muslimin. Mereka masih punya keislaman. Taib, tinggal kita balik. Berarti engkau bisa menjawab problem yang tadi. Allah berbicara. Katakan, tidak sama berbicara dengan makhluk. Selesai. Kamu katakan, Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Masa Allah punya tangan? Punya. Tetapi jangan disamakan. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana mendengarnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mudah. Kalau kalian bisa jawab, Kalian bisa menjawab problem tadi dan tidak perlu pakai kaedah bid'ah. Cukup dengan kaedah sunnah yang ada dalam Quran. Apa kaedahnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak serupa dengan Allah sesuatu apapun dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Taib itu kan mendengar dengan maha mendengar. Oh, untuk membedakan dikasih maha. Kasih kalau memang itu maknanya, kita berbicara Allah Maha berbicara. Mau apa? Artinya tidak sama berbicaranya dengan makhluk. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan Barakallahu fikum. Tidak sama dengan makhluk manapun berbicara apapun. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan. Artinya ada dua golongan dalam masalah tanzih dan itbat. Ada yang ghalau fit tasbih, berlebih-lebihan dalam penyerupaan, maaf, berlebih-lebihan dalam tanzih, ada pula yang berlebih-lebihan dalam masalah isbat. Wasaru yabtadi'una dalail wal masail ma laysa bimashru'. Mulailah mereka bikin kaidah-kaidah, bikin dalil-dalil yang tidak disyariatkan. Bahkan akhirnya bertentangan dengan yang disyariatkan. Wa fihim man ista'ana ala dhalika bi syai'in min al-kutubil awail. Bahkan di antara mereka ada yang meminta bantuan dengan buku-buku yang terdahulu meminta bantuan dengan buku-buku kuno dari buku-buku filsafat. Filsafatnya Aristo, Plato, Freud, ila akhirih. Yang tentunya mereka adalah orang-orang kafir. Atau dari Yahudi dan Nasara, wal Majus wal Sabiin, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Majusi, dari kalangan Sabiin. Fainahum qara'u kutubahum. Mereka membaca kitab-kitab terdahulu. Fasara indahum min dalalatihim. Akhirnya golongan ini memiliki kesesatan-kesesatan yang terdahulu. Kesesatan Yahudi, kesesatan Nasrani, kesesatan para Sabi'in, kesesatan Majusi. Di antaranya, mereka mulai berkata, kaum liberal. Golongan jil, jaringan iblis la'anatullah alaih. Mereka berkata bahwa sesungguhnya nasrani dan Yahudi tidak kafir. Karena mereka menganggap Isa dan Uzair sebagai anak Tuhan dan sebagainya itu adalah takwil mereka untuk memaksudkan bahwa mereka ini memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Allah maha melihat, dia melihat. Allah maha mendengar, dia mendengar. Allah maha adil, dia adil. Tentunya dengan porsi yang berbeda. Ya Tuhan Ibn Azakumullah. Karena anak. Rasulullah SAW. Mereka benarkan dengan cara-cara tadi. Dengan cara-cara tadi, sifat-sifat tadi. Demikian pula mereka membahas secara filsafat tentang sifat ketuhanan yang disebut dengan lahutiyah dengan sifat kemanusiaan yaitu nasutiyah lahut dengan nasut kalau bergabung jadilah Isa Bukan berarti Isa itu Tuhan, tidak, dia manusia. Tetapi memiliki sifat dari sifat-sifat ketuhanan. Ikhwani fidina azakullah orang ini jangan heran kalau mereka membenarkan kelompok-kelompok sesat yang menyatakan Rasulullah SAW menakdirkan alam semesta, mengatur alam semesta. Membenarkan, karena sama-sama memiliki kekuasaan. Assalamualaikum Kembali kepada kitab. Sara indahum min dalalatihim ma adkhaluhu fi masailihim wa dalailihim. Jadilah di sisi mereka ada kesesatan Yahudi, ada kesesatan Nasrani, ada kesesatan Majusi. Alhamdulillah. ma'adkhaluhu fi masailihim wa dalailihim yang mereka masukkan di dalam dalil-dalil mereka, di dalam kaidah-kaidah mereka. Kalian akan tahu kalau kalian baca buku-buku mereka, kaum filsafat atau kaum liberalis atau golongan sufiyatul kalam Sufi itu ada dua. Ada sufiatul kalam, ada sufiatul hadis. Sufiatul hadis adalah mereka-mereka yang memakai hadis-hadis walaupun dhaif, walaupun maudhu. Akhirnya jadi tersesat mereka karena yang mereka pakai perkara yang maudhu, palsu, dhaif ila akhir. Tetapi ada yang lebih mengerikan dari mereka yaitu sufiatul kalam. Sufi tetapi memakai ilmu kalam yang ini yang kemudian berakhir dengan wahdatul wujud dan hululiyah. Menganggap bahwa keberadaan itu satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Jadi kamu tidak ada kecuali Allah. Saya nggak ada kecuali Allah. Mereka nggak ada kecuali Allah. Maka kamu, saya, mereka semuanya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah amma yasifun. Ikhwani fi din, lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufiyatul Kalam, kalau kamu lihat kitab mereka, apakah kitabnya Ibnu Arabi atau kitabnya sejenis mereka, tokoh-tokoh ahlul kalam, ahlul filsafat, kamu akan dapati kaedah-kaedah yang mereka masukkan. Ternyata yang ini adopsi dari Yahudi. Yang ini adopsi dari Nasrani. Yang ini adopsi dari Majusi. Ini adopsi dari Fred. Ini adopsi dari Nah, Plato, Aristo, ila akhirnya. Gayaruhu fil lafzi taratan wa fil ma'na ukhra. Kadang-kadang mereka rubah sedikit secara makna yang diambil, diserap, tapi dirubah dikit. Atau dalam maknanya digeser sedikit. Falabbasul haqqa bil batil. Maka mereka mencampur adukkan hak dengan batil. Wa katamu haqqan ja'a bihi nabiyuhum. Mereka sembunyikan kebenaran yang ada dari nabi mereka. Justru mereka bawakan dari ucapan orang-orang kafir yang mereka ganti, mereka tarik, mereka rubah fatafarraqu wakhtalafu. Akhirnya mereka bercerai-berai, akhirnya mereka berselisih. Wa takallamu hina idin fil jism wal arad wat tajsim nafyan wa itsbatan. Akhirnya mulailah mereka berbicara tentang jisim, mereka berbicara tentang arad, mereka berbicara tentang tajsim secara nafyan wa itsbatan yang dulu tidak pernah dibahas. Allahumma illa fi kutubihim. Kecuali di buku-bukunya Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau haula'i sabiin. Di buku-buku mereka. Ternyata orang-orang ini membahas masalah itu. Para sahabat tidak pernah membahas masalah jisim atau arad. Kalimat yang tidak disebutkan dalam Quran tentang Allah. Ini kaidah. Kalimat lafab yang tidak dipakai dalam Quran, tidak dipakai dalam sunnah untuk mensifati Allah, jangan dipakai. Mengapa? Khawatir. Di samping makna yang kamu ketahui, ada makna-makna lain yang tidak tepat. Ketika kita bicara tangan Allah, ketika kita bicara di bawah pandangan mata-mata Allah, Ketika berbicara tentang ini, mereka membalas. Berarti Allah punya jisim dong. Apa jisim? Badan. Jisim, jismun. Iya apa enggak? Kita mau menetapkan tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Inna lillahi jismun. Mau kita nafikan Khawatir yang mereka maksud adalah tangan tadi. Sehingga kalau kata kita katakan tidak, Allah tidak punya jisim. Kalau Allah tidak punya jisim, berarti nggak punya tangan dong. Serba salah kan? Kalau kita katakan iya, Allah punya jisim, berarti Allah ada perutnya. Ada ininya, ada itunya. Pembahasan seperti ini barakallahu fikum dulu di zaman salaf nggak pernah dibahas. Maka kalau kalian ditanya masalah itu katakan tidak pernah dibahas oleh para salaf dan saya tidak akan menyatakan nafian wala isbatan. Saya tidak akan menyatakan penetapan ataupun penafian. Saya beriman dengan Quran dan semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran. Saya beriman dengan ucapan Rasulullah yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Maka kami beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang ada dalam sunnah yang sahihah. Adapun yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah, saya tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Dan saya tidak mau membahas perkara yang tidak mungkin bisa dibahas dengan logika. Enggak mungkin bisa dibahas dengan panca indera karena Allah gaib Tidak kita kenali kecuali melalui Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita kenali kecuali melalui lisan Allah dalam Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kecuali dalam kalamullah. Saya rawat. Lisan Allah kita rawat. Kalamullah. Kecuali dalam kalamullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Wasababu dalalihim. وسبب dalal hadihil firak. wa amsalihim uduluhum 'anil siratil mustaqim. Sebab sesatnya mereka firqah-firqah tersebut atau yang sejenis mereka adalah karena uduluhum karena penyimpangan mereka dari jalan yang lurus. Karena mereka berbelok dari jalan yang lurus. alladzi amarna Allahu bittiba'ih yang Allah sudah perintahkan kita untuk mengikutinya. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Allah sudah katakan inilah jalanku yang lurus ikutilah dia Wala تتبعوا subula fatafarraqu bikum an sabilih. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan lain. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Ikhwan Sebabnya karena mengikuti subul meninggalkan syarat al-mustaqim. Wa qala ta'ala juga Allah berfirman qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Rasul pada mereka, ini jalanku, aku mengajak pada Allah di atas ilmu. Aku dan pengikutku. Kalau ada yang tidak mengikuti jalan ini bukan pengikutku. Kata Nabi SAW yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasul pada mereka. Ini jalanku. Aku mengajak pada Allah. Jalanku dan pengikutku. Artinya, yang tidak mengikuti jalan tersebut bukan pengikut Rasulullah SAW. Fawahada lafdu siratihi wasabilihi. Perhatikan. Wahada. disebut dalam bentuk mufrad. Dibentuk dengan kalimat yang satu sirat untuk menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Atau kalau disebut dengan kata sebil, ada domirnya sabilihi jalan Allah. Wa subul tidak memakai kalimat jamak yaitu subul al-mukhalifah lahu. Ketika berbicara tentang jalan Allah disebut mufrad sabilihi atau disebut dengan kata sirat. Apa jamaknya sirat? Lafdun mufrad min aslihi. Baik, tetapi jalan-jalan lain Allah sebut dengan jamak wala tattabi'us subul. Untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwa jalan Allah cuma satu, gak ada jalan lain. Adapun mereka sufi tadi, sufiatul kalam atau sufiatul hadis menyatakan bahwa jalan kepada Allah itu banyak. Banyak jalan menuju Roma, Pepatah dari mana itu? Hah? Eh, Yahudi apa Nasrani atau Majusi? Nasrani. Karena Romawi atau Roma itu tempat sucinya mereka. Banyak jalan. Berarti serapan atau bukan serapan? Serapan. Mereka selalu berkata bahwa untuk menuju kepada Allah itu banyak jalannya, banyak torekotnya. Torekot ini, torekot ini, torekot ini, torekot ini, torekot ini, torekot sufi ya. Padahal tidak. Yang namanya jalan pada Allah cuma satu-satunya. Yaitu tarakat Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammadiyah bukan nama organisasi. Maksudnya nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tarekat Naqsabandiyah, bukan tarekat Qadiriyah, bukan tarekat Wahidiyah, bukan tarekat bukan tapi tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu jalan satu-satunya nggak ada jalan lain wala tattabi'us subul Allah sebutkan dengan mufrad hadhihi sirati atau inna wa anna hadha sirati mustaqiman ini jalanku dengan lafaz mufrad Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده kemudian berkata hadza sabilullah Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggaris satu garis di tanah dalam riwayat disebutkan kejadiannya adalah ketika penguburan jenazah Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu saat pun tanpa memberikan faedah. Sehingga ketika mereka pengurus yang sedang mengurus penguburan jenazah tadi, yang mengantarkan duduk-duduk bersama Rasulullah SAW sambil diberikan oleh Rasulullah SAW nasihat. Di antaranya Rasulullah SAW menggariskan di tanah satu garis. ada suratullah mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Ditunjuk pada yang mufrad tadi dan menyatakan ini jalan yang lurus. Summa khatta khututan an yaminihi wa an yasari. Kemudian diberi garis-garis di kanannya dan di kirinya. Kemudian berkata hadihi subul. Ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini yang di kanan dan di kiri kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Dalam riwayat disebutkan halumma halumma. Syaitan mengajak dengan kalimat halumma, kemarilah, kemarilah. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Inilah jalanku yang lurus ikutilah jalan ini Jangan ikuti jalan-jalan lain yang ada di kanan dan di kirinya yang menyimpang ke kanan atau ke kiri fatafarraqu bikum an sabilih akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wa min hauna yu'lam an ad al-'abdi ila su'ali hidayat as-sirat al-mustaqim fawqa kulli darurah. Dari sini kita ketahui bahwa darurah keharusan seorang hamba untuk meminta petunjuk hidayah ke jalan yang lurus adalah kepentingan yang paling penting, keharusan yang paling harus. Berarti doa banyak bentuknya. Tapi yang paling penting dari doa-doa tadi adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun sudah masuk Islam, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun sudah belajar tauhid, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun sudah belajar sunnah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun kamu sudah merasa di atas jalan siratul mustaqim, merasa di atas jalan para ulama, merasa di atas jalan ahli sunnah, tetap kita meminta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Mengapa? Pertama ada dua jawaban. Jawaban pertama, apakah dalam keadaan kita benar-benar yakin kita tidak akan menyimpang? Itu pertama. Tidak ada seorang pun yang yakin bahwa dia akan istiqomah terus di atas jalan yang lurus dan dia tidak akan menyimpang. Tidak ada. Maka terus berdoa. Minta bimbingan ke jalan yang lurus meminta bimbingan ke jalan yang lurus. Ya. Kedua, barakallahu fikum. Ketika seorang belum masuk Islam, dengan doa tersebut jadi masuk Islam. Setelah dalam Islam, dengan doa tersebut dia terbimbing ke dalam jalan yang paling benar dari sekian aliran-aliran di dalam Islam. Walaupun dia sudah, masya Allah, mengerti, mengetahui tentang jalan sunnah, dan bisa jadi di tengah-tengah kaum muslimin yang berada di jalan sunnah ada perselisihan lagi di tengah mereka. Mana yang lurus? Mana yang tergelincir? Wallahu ta'ala alam doa. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Di tengah-tengah ulama ahlu sunnah ada perselisihan. Perbedaan pendapat. Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apakah yang ini yang rajih atau yang itu yang rajih? Maka ikhwani fiddina azakumullah. Jangan berpikir seperti ucapan-ucapan mereka. Orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir Nasrani. Yang sok pinter. Katanya ber, belajar Islamologi katanya. Ngerti Islam. Kita kaum Nasrani ini di atas jalan yang benar. Adapun mereka orang-orang Islam itu belum tentu, mereka masih ragu. Buktinya mereka masih minta terus jalan yang lurus, jalan yang lurus katanya. Katanya pendeta bodoh. Mereka terus berdoa, eh tidak suratul mustaqim, ke kami jalan. Berarti mereka belum dapat. Kalau kita sudah dapat, katanya. Ada ajhalin nas. Ini sebodoh-bodoh manusia. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita terus meminta jalan yang lurus karena jalan yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang hak. Dan itu bisa bermakna dari bukan Islam ke dalam Islam. Bisa bermakna di dalam Islam ada sekian aliran, mana yang paling benar. Kalaupun sudah di jalan yang benar, ada perbedaan masalah-masalah fiqhiyah. Mana yang rajih dari akuan ulama. Itu juga meminta petunjuk jalan yang lurus. Jangan sempit. Sangat luas maknanya termasuk roji dan merjuh yang roji itulah yang lurus yang merjuh yang tidak lurus maka ikhwani fiddin azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah nasla taufik wassalamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin ke dalam tauhid wa sunnah.